Ya iya. Pak Leo, selamat pagi silakan Pak Iya Bu, itu memang uh, upah minimum sektor provinsi memang mesti dihapus Termasuk tripartit dan uh, Dewan Pengupahan Itu mereka tidak bertanggung jawab sehingga terjadi demo buruh Nah itu juga berbau komunis karena ditulis LP, eh, LM, Itu Solidarity for All itu makanya jangan orang baru nggak boleh demo-demo begitu itu memang bau-baunya komunis itu mesti diberantas nggak boleh Nah, itu aja, terima kasih. Terima kasih. Pak Abdullah, selamat pagi. Ya. Silakan Pak Abdullah. Ya, jadi kalau komentar saya, kalau komentar saya, itu demo-demo itu memang itu terlalu, terlalu. Karena mereka itu para buruh selalu menuntut gaji yang tinggi. Padahal kan nggak tahu bahwa pengusaha itu putar kotak kalau mau gajian. Jadi yang 2 juta, koma 2 juta aja itu pusing pengusaha itu kalau di Jakarta. Apalagi meminta 2 sampai koma tujuh gila namanya itu. Menurut saya lebih bagus para si pemimpin-pemimpin LSM atau buruh yang demo. Coba kalau dia yang menjadi pengusaha baru dia sewa karena ngeri deh kalau gaji 3,7 banyak perusahaan yang tutup itu orang gila yang minta 3,7 gaji ya itu aja komentar saya terima kasih Pak Zainal selamat pagi ini kok kalau rasa kalau nggak mau pakai upah minum provinsi itu sebaiknya itu persen itu bikin kondusif dalam bidang usaha. Nah, jadi nanti banyak pengusaha masuk sehingga pakai apa apa buruh Nanti kalau bayar murah kan agak laku. Itu ibaratnya kuncinya di situ. Tapi kalau kami juga kan harus katakan juga jadi orang nggak yang lihat ini itu serem gitu loh. Ya. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak. Saya punya komentar di sini. Kalau buruh demo terus-terusan itu pengaruhnya besar dalam bidang ekonomi, perkembangan ekonomi Indonesia. Tapi kalau mereka untuk gaji besar silahkan. Tapi harus diimbangi dengan hasil karyanya. Gitu. Kalau minta gaji 3, tiga juta 400 atau 3 juta 500 atau 5 juta lah. Ternyata dia menghasilkan dalam sebulan cuma hanya 2 juta kan bangkrut itu perusahaan. Boleh gaji besar, tapi harus ada keseimbangan hasilnya gitu jadi semuanya kan harus ada ada balance nya atau ada keseimbangan antara pendapatan dengan gaji yang dikeluarkan. Ya. Kalau ya. gajinya besar-besar, ternyata dikerjanya semaunya apa-apa gitu loh. Ya harus, mereka menuntut boleh, tapi harus diimbangi dengan hasil karyanya. Jauh lagi hasilnya. Kalau mereka menghasilkan, apa-apa dengan gaji besar-besar, apa nggak malu. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Pak San, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, saya ingin mengomentari ya saya enggak setuju tadi pembicara yang pertama itu bilang uh, solidaritas itu eh, kalau buruh solidaritas itu komunis ya ada kata-kata solidaritas itu tapi itu kita harus bijak ya memang dalam negara kesejahteraan itu kesejahteraan buruh diatur oleh negara eh, boleh menetapkan upahnya gitu tapi kalau kita mengacu ke sistem liberal itu nggak ada negara ngatur-ngatur itu pakai aja sistem kesepakatan A nah, gitu malah karena penetapan upah itu adalah termasuk sesuatu yang konsensual yang harus disepakati gitu bukan ditentukan oleh pemerintah bukan ditentukan oleh gubernur kalau kita mau bicara demokrasi ya, yang liberal gitu kalau kita ya sosialisnya begitu emang. Pemda menetapkan, negara menetapkan upah buruh, kesejahteraan buruh di akhir itu. Kalau sistem liberal kayak Amerika, konsensual, sepakat, berapa sepakat, berapa kemampuan nilai kerja yang kamu bisa berikan berapa, kami sanggup bayar sekian. Sebab masalahnya nih ya, barang dari Malaysia diekspor, barang dari Indonesia diekspor sama-sama harganya internasional tapi upah buruh di Malaysia tiga kali dari upah buruh di Indonesia coba ada nggak keadilan kira-kira begitu saya setuju lebih baik kita konsensual aja lah sepakat tapi pemerintah harus menanggung konsekuensi orang yang nganggur dia, dia harus tanggung karena kalau perusahaan hanya mau mempekerjakan sesuai dengan kemampuan buruh bisa aja dia bayar tinggi, tapi hanya sedikit buruh dia pakai kan, karena kualitasnya tinggi yang dia tinggi gitu. Daripada banyak buruh dipakai, upahnya rendah, bikin pusing mengaturnya gitu. Nah, saya lebih cenderung sana daripada ribut-ribut terus sekarang ini, ya kan? Daripada ribut-ribut terus. Nggak ada keterbukaan antara buruh dan perusahaan, ya kan? Apa benar perusahaan dalam kondisi terancam kalau bayar upah minimum. Daratan pakai aja sistem konsensual, nggak ada lagi pemerintah ngatur-ngatur UMR nggak ada lagi gitu seksual iya. aja gitu tapi pemerintah harus siap menanggung buruh yang nggak bekerja ah, bagaimana ditanggung oleh negara gitu terima kasih Pak San Pak Yono anak yang terakhir silakan Pak Yono terima kasih mau komentarin aja yang barusan Pak San itu eh, kalau memang oke okay lah memang dibilang kesepakatan Coba kita lihat aja kemarin penentuan UMP selama dua tahun terakhir. Itu kan semua di atas, apa, keputusannya itu selalu di atas tekanan. Yang terakhir ini yang UMP yang di Jakarta coba dari apa dari dari buruh memang hadir mogok malahan sekarang masih nuntut-nuntut lagi nggak ada konsekuensi jadi kalau mau dibilang kesepakatan nah ayo memang kesepakatan tetapi jangan eh, keputusan itu di atas namanya dengan demo dengan apa yang akhirnya jadinya sebuah tekanan yang terjadi sekarang kan dikatakan ke tekanan. Waktu pengusaha tidak hadir, diputuskan oke pengusaha menerima. Tetapi ketika kemarin terakhir diputuskan oleh eh, gubernur dari pihak buruh tidak datang. Apakah itu sebuah kesepakatan? Sekarang masih demo-demo lagi. Sudahlah, kita memang harus adil lah. Kalau memang sekarang dari Dewan Pengupahan, ya kita ikutin rulenya. Dan di sini memang ada satu lagi pemerintah. Jangan semuanya dibebankan ke pengusaha kalau memang pengusaha sekarang harus menanggung semuanya buat apa? Gaji, apa BBM naik masa pengusaha yang harus harus ini harus menaikkan lagi. Nanti apalagi naik pengusaha lagi yang ditekan-tekan. Pemerintah juga harus dong ada simbangsinya juga gitu. Jangan pengusaha-pengusaha terus. Dan pihak buruh juga harus melihat sesuatu dari hal yang nyata sekarang ekonomi bagaimana. Ya kan inflasi pasti tinggi. Terima kasih. Halo selamat pagi Pak Ismail. Ya selamat pagi Pak. Silakan Pak komentarnya Pak. Emang suatu apa ya, suatu fenomena klasik ya. Cuman sebetulnya begini, inti daripada hubungan antara majikan dan karyawan itu adalah kesepakatan. Dan kesepakatan itu kalau tidak ikhlas, salah satu misalnya dengan paksaan yaitu tidak baik bagaimanapun juga. Jadi yang kita, kita harus atasi karena itu adalah mengembalikan harga BBM pada posisi semula karena itu semua yang menjadi malapetaka ekonomi yang terus menerus uh, eh, uh, eh, ya artinya mulai dari dolar, saham, upah buruh, harga-harga itu semuanya harus kembali ke BBM karena BBM ini malapetaka sebetulnya artinya suatu energi yang sebetulnya dipermainkan oleh pihak-pihak ya, minoritas ya. Sengajaan tanpa kita ketahui. Ya, itu saja ya. Oke. Halo Pak Johan. Halo ini Ismail. Ulangi lagi tambahan sedikit ya. Oh iya Pak. Ini masalah BBM itu sebetulnya pemerintah harus kasih ke untuk eh, tidak melakukan beberapa sesi pembangunan. Karena yang penting ini sebetulnya adalah kehidupan sehari-hari dan kita sangat terpengaruh dengan dunia internasional. Jangan sampai harga-harga ini yang sifatnya dianggap sepele tapi sebenarnya sangat pasal sekali gitu. Udah, udah tahun kemarin ini kemakmuran kita atau ketenangan kita dalam hidup itu bagi kita seluruhnya itu sudah bagus sekali tetapi tiba-tiba dihancurkan gitu saja dengan kenaikan BBM ini yang harus di, diamati oleh pemerintah itu dalam merancang APBN secara baik ya. Oke. Okay. Nah, dikorbankan infrastruktur dikit-dikit saja lah. Dengan Leo. Oh iya Pak. Iya, uh, uh. komentar saya kan uh, apa uh, kalau mengenai upah buruh itu saya pikir nggak kurang ya. Uh, itu buru-buru aja mencetak men mencetak uh, apa mencetak jaket aja dengan dengan tulisan SP, uh, M, SPSI aja satu jaket berapa duit itu pendanaan dari siapa? Apakah dari buruh sendiri atau ada yang tunggangin gitu loh? Itu satu jaket udah berapa duit dicetak? Nggak mungkin buruh tuh eh, upahnya kurang dia bikin jaket begini. Ini ada maksud apa itu? Itu ada bau-bau apa itu tuh? Terima kasih. Halo, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Pak Hendri. Iya. Silakan Pak komentarnya Pak. Ya, saya cuma komentar aja itu UMC itu ditiadakan aja lah. Itu pemerintah kita yang benar saja lah kalau mereka ini lah. Kalau bisa itu karyawan itu langsung mereka diantar 3 bulan kayak zaman saya dulu kita masuk kerja 3 bulan selesai 3 bulan bisa nggak bisa kerja mereka kalau bisa dilanjutkan mereka kerja kalau nggak bisa mereka dikeluarkan gitu jadi nggak perlu ada kayak ibarat kita beli barang ini yang sekarang ini outsourcing lah inilah makanya saya kembali lagi ke pemerintah kita ini gimana sih manusia ini udah dijadikan kayak budak budak lebih bagus jadi saya minta tolong itu upah-upah kayak gitu ditiadakan gitu saja lah. Begitu kita masuk kerja langsung aja diangkat tiga bulan dites bisa lanjut nggak bisa keluar gitu aja. Makasih. Iya terima kasih Pak Hendri.